Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in mengatakan demikian juga engkau ya Rasulullah. Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan demikian juga saya. Akan tetapi Allah azza wa jalla telah menuangkan rahmatnya buatku dan karunianya kata Allah kata Rasul alaihi salatu wasallam Beliau menjelaskan rahimahullah fajama'a fi hadal hadithi maqamatid din kulliha fa'amara bil istiqamati wa hiya sadat والإصابة في النيات والأقوال والأعمال Kata beliau, hadis ini menghimpun maqamatid din kullaha yaitu agama secara keseluruhan Lalu kemudian Ar-Rasul alaihissalatu wassalam memerintahkan untuk istiqamah. Istiqamah itu kata beliau sadat wal isabah. Sadat artinya tepat. Wal isabah artinya benar. Tepat jalannya, lurus jalannya, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. baik dalam hal niat akwal ucapan-ucapan wal a'mal dan amalan-amalan kita sudah diberitahukan salah satu amalan yang berat untuk kita meluruskannya adalah niat. Niat barakallahu fikum. Apalagi kalau kita ini dititipkan sifat irodah yaitu berkemauan. Terlalu banyak kemauan kita di dalam hidup. Itu akan bisa hinggap kemauan itu pada niatan kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita melakukan amalan, berkeinginan untuk melakukan amalan, untuk siapa. Kita barakallahu fikum hidup di dunia ini kan banyak irodat. Kemauan ini, kemauan itu, kemauan, kemauan, kemauan. Yang jelas bahwa antara akhirat dan dunia. Dunia bercabang-cabang padanya kemauan dan keinginan. Makanya Al-Imam Al-Qaim rahimahullah mengatakan kemauan manusia itu sesuatu yang tidak akan bisa dicapai. Kalau seseorang berbuat, bekerja, berkarya sesuai dengan apa yang dimaukan orang, gila. Barakallahu fikum. Sekarang pendidikan. Misalkan taruhlah ya, kita ini sudah mengenal sunnah Nabi SAW. Dihormati oleh Allah Azza wa Jalla dengan taufik dan hidayahnya. Terbiah itu merupakan salah satu bagian dari agama dan ibadah kepada Allah. Kan begitu. Berarti ini adalah pembukaan sebuah pengabdian pada diri kita melalui ibadah terbiah ini. Kita kepingin berhasil mewujudkan kebaikan buat diri dan orang lain masyarakat muslimin negeri kita ini ya semestinya jangan keluar dari tarbiyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam datang orang mungkin dia adalah sudah lulusan sarjana pendidikan oh memberikan usulan begini Pak Ustadz begini datang lagi yang lain ahlu dunia punya keinginan begini Pak Ustadz bagi wah kalau sampai ustadznya itu sudah tidak lagi kuat memegang prinsipnya barakallahu fikoh mau ngejar itu semua tidak akan mesti terhinakan dihinakan nanti terendahkan cukup merunduknya kita di hadapan ahlu dunia sudah cukup itu adalah kerendahan dan kehinaan kerendahan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana lagi kalau mengikuti apa yang mereka maukan. Dan apa yang mereka inginkan sebentar kepingin ini. Sebentar kepingin itu. Sebentar. Hancur hidupnya seorang da'i ilallah. Sehingga barakallahu fikum dia harus mengikuti. Ingin memajukan sebuah pendidikan harus disebarkan hayalak rame. Mungkin tidak cukup kalau cuma informasi dibuka pendidikan ini, kelas ini. Tidak cukup. Harus melalui barakallahu fikum ya dijebret, jebret. Terus ini yang murid-muridnya dijebret, dikirim. Tahu itu pelanggaran terhadap syariat. Pelanggaran terhadap syariat. Ini kan gambar sesuatu yang dilarang di dalam agama. Terus kita mau bermain-main dengan cara seperti itu. Lalu membahasakan bahwa ini adalah pendidikan sunnah, pendidikan salafiyah. Malu kan? Barakallahu fikum. Itulah beratnya sadar Meluruskan niat kita di dalam menjalankan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Baik pada diri kita, keluarga kita, atau masyarakat kita barakallahu fikum. Maka niat itu perlu dijaga selalu karena akan di uh, didap, didekatkan atau akan dihinggapi oleh keinginan-keinginan yang bermacam-macam barakallahu fikum. Butuh istiqomah. Demikian juga terhadap ucapan-ucapan kita Jangan sampai keluar dari tuntunan syariat. Barakallahu fikum. Anda ingin membantah seseorang misalkan di sebuah majelis. Bantah. Tapi jangan sampai oh, orang yang cetek akalnya memang sehingga dia salah keliru dalam banyak hal. Memang dia bodoh misalkan. Ya, membantah itu adalah sesuatu yang merupakan prinsip di dalam agama. Prinsip barakallahu fikum. Untuk menjaga dan melindungi agama dari kesalahan dan kekeliruan. Siapapun yang salah dan keliru, barakallahu fikum. Tapi kalau kita tidak sadar, kita tidak isobah, tidak benar, tidak tepat, barakallahu fikum. Kan akan menimbulkan fitnah. Jangan menyangka kita itu akan menjadi wah dan tinggi dengan kesalahan dan kekeliruan. Abadan. Kesalahan dan kekeliruan itu akan menjadikan seseorang itu hina dan rendah. Jangan menganggap seseorang walaupun banyak para pengikutnya, tapi dia salah dan keliru. Menganggap bahwa dia akan mulia, bermartabat hidupnya. Endak. Tidak akan kesalahan dan kebatilan itu akan mengangkat seseorang barakallahu fikum. Bahkan justru sebaliknya akan merendahkan, menghinakan seseorang. Walaupun Anda punya pengikut lebih banyak dari orang yang berjalan di atas kebenaran. Tidak. Ya, akhi, dia di depan muridnya, dia angkat Iya. Apa artinya pengangkatan mereka? kalau Allah Azza wa Jalla membenci karena kesalahan itu. Tidak ada arti dan maknanya barakallahu fikum. Oleh karena itu disinilah nilai daripada keistiqomahan, sadat, lurus barakallahu fikum memberikan bimbingan, meluruskan kesalahan, niatnya diluruskan, ucapannya diluruskan barakallahu fikum. Demikian juga terkait dengan al-a'mal, Amalan-amalan semuanya butuh pelurusan. Semuanya butuh keistiqomahan, sadat, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan wa akhbara fi hadithi Thauban annahum la yutiqunaha. Dalam hadis Thauban Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan lan tuhsuha. Anda itu tidak sanggup. Tidak mampu. Ya. Fanaqalahum ilal muqarabah. Maka Rasul memindahkan umatnya ini. Ya wis, kalau enggak bisa pas. Dia sudah mendekati pas. Ini sudah di, dengan kemampuan. Barakallahu fikum. Wahia ayyukar ayyakrabu minal istiqamati bihasabi taqatihim. Dia mendekat kepada keistiqomahan itu dengan kemampuan yang ada pada diri mereka. Seperti seseorang yang melempar sebuah sasaran dengan panah. Iya? Pernah ngelempar panah belum? Pernah? Belum pernah. Subhanallah. Belum juga. <laughs> ya kan ada yang seratus nih kemudian keluar, kemudian keluar lagi. Barakallahu fikum. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah seperti orang yang melempar satu sasaran. Fa illam yusibuhu kalau memang tidak bisa tepat nilai 10 atau 100, ya yuqaribuhu yang mendekati ya walaupun keluar 99 90 8 97 9 atau 90 mendekati barakallahu fikum. Ini gambaran Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Artinya kita terus berupaya dan berusaha. Kalau kita tidak bisa sempurna, ya mendekati kesempurnaan barakallahu fikum dalam istiqomahan tersebut. Kata beliau, "Na'am, wa ma'a hadza fa akhbarahum annal istiqamata wal muqaraba la tunji yaumal qiyamah. Bersamaan dengan ini semua, ya, perintah untuk istiqomah di atas berbuat berkarya bersamaan dengan itu semua Nabi alaihi salatu wassalam memberitakan kepada mereka bahwa istiqomah atau mukorobah sudah 100% atau mendekati 100% kelurusannya itu tidak akan menyelamatkan pada hari kiamat. Tidak akan menyelamatkan dia pada hari kiamat. Oleh karena itu, fala yarkan ahadun ila amalihi wala ya'jabu bih. Oleh karena itu, jangan sekali-kali dia cenderung melirik melihat amalnya apalagi ujub ujub tidak ada sih sungguhnya kepantasan kita untuk mengatakan anak lebih baik dari teman lo kenapa tidak pantas karena semuanya itu bantuan dan pertolongan dari Allah. Semuanya bantuan dan pertolongan dari Allah dia bisa puasa Senin. Kemudian bisa me mengkhotamkan Al-Quran mungkin dalam dua bulan, tiga bulan, misalkan. Terus, ya, dia bisa menghafal Al-Quran dalam sehari ya satu lembar, misalkan. Ya, temannya satu aja susah. Ingat, itu adalah anugerah dari Allah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Diingat baik-baik. Karena termasuk perusak terberat di dalam amalan seseorang adalah al-ujub. Ujub. Perasaan bangga pada dirinya perasaan bangga pada dirinya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah disebabkan karena ru'yatun nafsi melirik kepada dirinya oh dia mampu oh dia yang terdepan oh dia yang pertama oh dia orang yang paling tua di dalam dakwah ini oh dia orang yang paling kaya banyak jasa oh melihat melihat melihat melihat dirinya seperti itu itulah yang akan melahirkan yang namanya ujub malapetaka di dalam beramal dan berkarya. Tidak boleh ada seseorang barakallahu fikum demikian. Taruhlah dia mengatakan, saya yang paling tua di dalam dakwah ini. Iya, itu karunia dari Allah. Anda syukuri. Itu nikmat dari Allah wa Anda syukuri. Tetapi bukan kemudian dengan itu untuk mengangkat atau membedakan diri dengan orang yang mungkin baru Allah berikan karunia padanya cuek bawaan yang gak mau kepinginnya bersama orang-orang yang terdepan misalkan tidak boleh demikian barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah ru'yatun nafsi itu tidak boleh. Karena akan melahirkan sifat ujub pada seseorang. Maka dia harus melawan itu semua kata Al-Imam Ibn Al-Qaim rahimahullah. Sekarang anda mengatakan ya akhi. Amalannya taruhlah sampai tingkat 90%. Wah keistiqomahannya mendekati 99%. Rasulullah mengingatkan, ini tidak akan menyelamatkan engkau kelak pada hari kiamat. Kalau amalan yang baik itu saja tidak menjadi barakallahu fikum penyelamat di hari kiamat, bagaimana kalau diiringi dengan sifat ujub? Kan semakin terkikis lagi. Bagaimana kalau diiringi dengan sifat angku dan sombong, ria di dalam berbuat, di dalam beramal, lebih terkikis lagi ma'asyiral muslimin dan muslimah. Terus kebanggaan itu dari sisi mana? Semuanya adalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Walar yara anna najatahu bih. Jangan dia berkesimpulan. Jangan dia berpendapat Jangan dia berpandangan atau menganggap kalau keselamatan itu pada keistiqomahan dia atau mendekati keistiqomahan itu. Jangan. Bal inna manajatuhu birahmatillahi wa afwihi wa fadlihi. Akan tetapi Keselamatan dia itu karena rahmat dari Allah. Karena pemaafan Allah Azza wa Jalla dan wafadlihi dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil sebuah contoh agar kita menyadari bahwa ternyata di saat kita melaksanakan kewajiban kita sering tidak memberikan kewajiban itu akan haknya. Contoh, kita sholat lima waktu sehari semalam. Kita jaga dengan baik-baik. Bukankah pernah kita sholat dalam kondisi eh, ngantuk? Pernah atau tidak? Saya kira pernah. Eh, Ikhwanuna apalagi tulab. Ya, tulab yang paling sering terjadi mungkin karena ya kurang tidur atau tidak memperhatikan tidurnya barakallahu fikum apakah ngobrol atau ini atau itu bergadang dan seterusnya. Iya. Terkadang itu bukankah itu kekurangan dalam pelaksanaan kewajiban? Jawabannya iya. Walaupun mungkin kita terdepan masuk ke masjid. Sebelum subuh masuk. Setelah itu ketika pelaksanaan yang wajib mulai ngantuk-ngantuan. Ya. Berdirinya saja sudah tidak bisa istiqomah tadi. Gerak, maju ke depan, ngerem. Sadar lagi. Ngerem lagi. Barakallahu fikum kaget lagi. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Itu dalam satu pelaksanaan yang wajib. Terkadang dalam kondisi capek dan lelah sudah beban, barakallahu fikum, ya. Demikian terkait dengan kekhusyuan, sudah Allahu Akbar, semuanya sudah terangkum di solat, mau ini, mau itu, mau beli ini nanti, mau kerjakan itu, ya mau nulis itu, terangkum di dalam solat. Artinya bahwa ini gambaran kita itu dalam melaksanakan yang wajib saja sering tidak memberikan kewajiban itu akan haknya. Terus bagaimana kita mau wujud? Bagaimana kita akuisme padanya barakallahu fikum? Atau menyandarkan amal kita itu seolah-olah sudah mengundang rahmatnya Allah, pemaafnya Allah sehingga yes, pasti masuk ke dalam surga. Misalkan. Ya. Barakallahu fikum. Maka beliau mengingatkan bahwa yang menyelamatkan itu, terselamatkan itu karena rahmat dari Allah. Karena maaf dari Allah dan karena sebuah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus dijaga. Berarti kita sholat untuk mengejar rahmatnya Allah. Karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. pemaafnya Allah. Makanya kan kita disuruh akan disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Wal istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wal ahwali wan niyat. Fal istiqamatu kalimatun jami'ah, kalimat yang menghimpun menghimpun akhidatun bijami bimajami'id din wahiya al-qiyamu baina yadayillah ala haqiqati sidqi wal wafa'i bil ahdi istiqamah itu adalah kalimat yang menghimpun <clears throat> mencakup semua bagian dari agama yaitu tampil bangkit menegakkan segala kewajiban di hadapan Allah dengan kejujuran kita <clears throat> dan pemenuhan terhadap al-ahad yaitu janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah itu terkait dengan ucapan kita butuh istiqamah, perbuatan kita butuh istiqamah, kondisi hal-hal, kondisi-kondisi yang terjadi pada diri kita butuh keistiqomahan, Wan niat juga butuh keistiqomahan. Fal istiqamatu fiha. Istiqamah pada ucapan, istiqamah pada per perbuatan, istiqamah pada kondisi-kondisi hidup kita. Artinya kata beliau, wuku'uha lillahi. Pelaksanaan agama itu sekecil apapun, semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla wa billahi wa ala amrillah di atas perintah Allah Azza wa Jalla. Ini dia al-istiqamah. Semuanya kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh disebutkan oleh Imam al Qayyim rahimahullah ucapan al-arifin, ahli ma'rifah, ahli ilmu. Kun sahibal istiqamati la talibal karamati. Anda jadilah orang yang istiqomah. Jangan menjadi orang pencari kekeramatan. Karomah. Ya. Barakallahu orang e, mengamalkan ini sampai beribu-ribu zikirnya ingin dapat karomah. Ya. Barakallahu fikum. Ternyata yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla agar istiqamah. Kata beliau, Jadilah engkau seseorang yang memiliki keistiqomahan. Jangan engkau jadi orang pencari kekeramatan. Pemuliaan barakallahu fikum Fa inna nafsaka mutaharrakun ay mutaharrikatun fi talabil karamah. Karena dirimu ini kata kata dia ka, dirimu ini bergerak untuk mencari karamah. Mencari barakallahu fikum kekeramatan, mencari pemuliaan. Wa rabbuka yutalibuka bil istiqamah. Sementara Robmu itu meminta engkau untuk istiqomah. Ini kelurusan di dalam bar fikum beramal dan berbuat, berniat dan berkondisi dalam hidup. Semuanya untuk Allah. Bentuknya adalah istiqomah pada untuk Allah, berbuat untuk Allah Azza wa Jalla, dikoreksi. Kalau ternyata lemah, diperbaiki. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan sekali lagi, ya Allah menuntut engkau untuk istiqomah. Jangan mencari karomah. Jiwa kita ya tergerak, terdorong untuk melakukan hal itu. Kepingin ya menjadi orang yang dimuliakan barakallahu fikum untuk oleh fulan fulan fulan fulan fulan sehingga kan kalau orang yang mencari itu ya senang gembira semangat beramal kalau dilihat oleh orang sementara ketika dia bersendiri di kamarnya barakallahu fikum bersendiri kemudian di rumahnya atau di tempat kerjanya bebas mau melakukan apa saja nasallallahu salamatal afiyah wal iyad billah kalau terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan rahimani wa rahimakumullah kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah terakhir wa sami'tu Syekhul Islam ابن تيمية رحمه الله تعالى قدس الله تعالى روحه يقول أعظم الكرامة kekeramatan yang paling besar. Keramat. Karamah yang paling besar adalah luzumul istiqamati. Terus berada dalam kondisi istiqamah. Maka itu adalah karamah barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lewat Barakallah fikum Bagaimana Allah Azza wa Jalla Benar-benar akan menurunkan bantuannya, pertolongannya Kalau orang yang mencari istiqamah di dalam hidup Ya Orang yang mencari istiqamah di dalam hidup Barakallah fikum akan Allah muliakan dengan berbagai macam bentuk pemuliaan. Allah Azza wa Jalla akan angkat dia bahkan Allah akan perlihatkan sesuatu keanehan di dalam hidup. Di saat dia membutuhkan, dia tidak mencari. Beramal supaya bisa terbang di udara misalkan. Atau bisa berjalan di atas air misalkan. Atau mungkin bisa barakallahu fikum ya me merubah nasi jadi telur. Dianggap bahwa itu adalah kekeramatan. Ya enggak. Barakallahu fikum. Telah memang terjadi pada al-mustaqimin orang-orang yang istiqomah melewati lautan. Ya, di dalam peperangan barakallahu fikum sebagikan mereka wali aulia Allah ini bagikan dia menunggang kuda di atas ya barakallahu fikum daratan dipacu kudanya di atas barakallahu fikum lautan sebagai bentuk karomah rahimani wa rahimakumullah nanti kita akan mendengar ketabahan mereka-mereka yang istiqomah di hadapan ujian dan cobaan besar barakallahu fikum sampai mengorbankan segala-galanya sampai Allah buktikan menyampaikan hajatnya kepada orang yang tidak ada sebagai bentuk karomahnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi barakallahu fikum kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala a'zamul karamati luzumul istiqamati. Puncak yang paling besar, yang paling agung dari istiqamah itu atau karomah itu adalah pemberian Allah untuk dia istiqamah. Allah muliakan hidupnya untuk menjadi orang yang lurus. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagai penutup insyaallah pada kesempatan kali ini barakallahu fikum. Ya. Ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di saat beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala Ihdinas siratal mustaqim Tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus Kata Imam Ibn Al-Qaim rahimahullah Yatadhammanu bayan Annal abda La sabila lahu ila sa'adatihi Illa bistiqamatihi Ala siratil mustaqim Kata beliau ayat ini mengandung faedah bahwa seorang hamba tidak akan bisa berjalan menuju kebahagiaannya. La sabila lahu ila sa'adati. Tidak ada langkah menuju kebahagiaannya kecuali dengan istiqamah di atas siratal mustaqim. Wa annahu لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه Kata beliau, dan tidak ada jalan baginya menuju istiqamah kecuali dengan hidayah dari Rabbnya. Kama la sabila lahu ila ibadatihi illa bima'unatihi fala sabila lahu ilal istiqamati ala sirati illa bihidayatihi. Kata beliau rahimahullahu taala sebagaimana tidak ada jalan baginya menuju ibadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak akan ada jalan baginya untuk mewujudkan ibadah kepada Allah kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan baginya menuju istiqamah di atas jalan yang lurus kecuali bihidayatihi dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah sekali lagi adalah haknya Allah azza wa jalla. Allah memberikan kepada seseorang birahmatihi wa fadlihi. dengan karunia dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla dan Allah menyesatkan seseorang tidak memberikannya hidayah karena keadilan Allah Azza wa Jalla dan kemahabijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala maka dengan sifat-sifat inilah Allah membagi hamba-hambanya dengan pembagian 180 derajat yang bertolak belakang. Ada yang menjadi waliullah, ada yang menjadi walinya setan. Ada yang menjadi hizbullah, ada yang menjadi hizibnya setan. Ada yang menjadi ahlul haqqi, ada yang menjadi ahlul batil. Ada yang menjadi junud tentara-tentaranya. Ada juga yang dijadikan barakallahu fikum menjadi junud syar. Tentara-tentara kejahatan. Tentara-tentara setan. Allah memilih ada yang berpetunjuk. Ada yang disesatkan. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Semuanya ini adalah pembagian di atas ilmunya Allah. Tidak mendolimi siapapun juga. Kalau Allah berikan kepada seseorang hidayahnya menjadi waliullah, menjadi junuduh tentaranya, menjadi hizbullah. Orang yang berpetunjuk karena itu memang rahmat dan karunia dari Allah yang pantas dia untuk berikan kepada hamba itu. Kita menemukan ada orang yang menjadi tentaranya setan atau walinya setan atau orang yang berada di atas kesesatan maka itu dengan keadilan Allah Azza wa Jalla dan bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala wallahu taala alam bisawab wallahu taala alam bisawab mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga ada manfaatnya buat saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. InsyaAllah keberikutnya kita akan membahas poin yang kedua terkait dengan fitnah di dalam hidup ini. Terlebih khusus bagi orang yang istiqamah rahimani wa rahimakumullah. Wa akhiru da'wana hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته